Pak Billy, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Ya, pertama si asing kalau mau beli rumah di sini itu udah syukur, syukur, syukur, syukur. Kedua, itu pemerintah memang nggak tahu ya. Ini atas-atasnya ini pejabatnya nggak tahu cara pikirnya apa gitu. Itu coba bayangkan ya, orang beli properti itu kan susah jualnya, nggak bisa kayak jual saham, beli saham kabur atau main money, money duit-duit gitu kabur properti itu nggak bisa langsung dijual jadi semakin banyak orang asing tanam di sini pemerintah sebenarnya makin dapat banyak income cuman dia ketakutan ketakutan ntar itu habis dibeli asing kalau yang jual kan juga nggak bakal habis yang jual yang wajar-wajar aja gitu loh cuman aneh kalau saham dia ini nih bangga banget nih padahal saham tuh sekali jeblok aja habis gitu loh tapi kalau properti kan susah untuk langsung dijual makasih Pak Jimmy selamat pagi silakan Pak Selamat pagi. Oke, Pak Didi ya, sorry Pak. Iya, Pak Didi ya. ya. Saya pikir sih nggak apa-apa kok dibatasi gitu. Gak usah ikut ke luar negeri. Rakyat kita yang nggak mampu buaya patung temurun, kalau kemudian nanti nggak bisa beli kan juga sama dengan pindah ke negara lain. Gak usah, bener aturan itu bener, jangan jangan panjang-panjang. Biar untuk kepentingan dalam negeri sendiri aja. Kalau tadi itu ya, dia punya duit kali itu enggak sebahasa rongkuk Pak Kasasi enggak senang itu jual-jual ke luar negeri terima kasih banyak terima kasih Pak Didi Pak Zainal silakan Pak Gebo iya kalau saya sih berpandang pendapat beda ya kalau mau dibatasi mungkin bukan waktunya gitu mungkin bisa juga 100 tahun boleh lah cuman yang harus dibeli orang asing itu berarti yang mahal-mahal yang itu harganya yang 500 meter ke atas harganya puluhan miliar atau apartemen kalau apartemen kan ibaratnya dia nggak punya tanahnya cuma punya bangunannya gitu. terus kalau kita orang asing menampung orang-orang kaya yang orang asing itu kan ibarat kita bisnis bisa lancar juga dia kan mengeluarkan uang di sini banyak gitu uang dolar uang apa dikeluarkan di sini dia bisa konsumsi di sini sehingga usaha di Indonesia itu angkat kuda karena banyak orang yang orang-orang kaya gitu udah Pak Satrio, selamat pagi silakan Pak. Ya, selamat pagi. Kalau menurut saya perlu dibatasi pemilikan asing di sini karena sekarang contohnya gini, kalau dia bisa memiliki satu yang pribadi, perusahaan sekarang di Indonesia ya kan punya perusahaan asing semua dikuasai asing Indonesia mau punya apa itu saya tidak setuju saya cuman kalau orang asing mau tinggal di sini kenakan tarif sewa yang tinggi dan pajak yang tinggi kayaknya dia semua dapat kan jangan memiliki tapi boleh sewa jangka panjang itu aja makasih Pak Hari selamat pagi silakan pagi mestinya dipertimbangkan ya dihitung untung ruginya tapi satu poin ya kayaknya pemerintah ini ketakutan tanahnya habis dikuasain asing gini gitu pokoknya asing itu jelek segala macam padahal itu kan ada yang faktor ekonominya juga terus jangan terlalu apa nggak seimbang gitu loh kalau korupsi gila-gilaan tuh nggak apa-apa gitu loh itu kan lebih gila lagi lebih jahat lagi daripada kita jual tanah tanahnya kan nggak bisa dibawa lari tanahnya tetap di sini jadi kadang-kadang rasa kebangsaannya tuh pada satu titik wah gila-gilaan tapi giliran korupsi rasa kebangsaannya wah nol minus ya terima kasih ya terima kasih Pak Hari Pak Gilbert selamat pagi silahkan Pak iya kalau saya sih agak sedikit pro rakyat deh kalau saya rasa sih ini kan bisa-bisanya pengusaha properti seperti sekarang saja sudah harganya sudah gila-gilaan ya kan rakyat kecil nih nanti bagaimana untuk memiliki sebuah rumah untuk masa depan mereka harga melambung tinggi tidak normal ya kan bisa 200% 300% untuk daerah-daerah yang bagus mereka hanya bisa beli di daerah pinggir-pinggiran. Itu pun sudah mengalami kenaikan. Jadi ini saya rasa ini yang bisa-bisanya pengusaha properti ya dengan apa komplain kepada pemerintah seperti ini. Saya rasa sih harusnya jangan ditanggapi. Gitu aja. Kita harus pro rakyat lah. Selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang. Komentarnya Pak. Ya. Terima kasih Bu, saya ikut komentar mengenai kepemilikan eh, properti ya. Monitornya dikecilin dulu nih Pak, radionya Pak, biar nggak feedback. Iya, silakan Pak. Ya, jadi eh, menurut saya begini, jadi memang ini melalui proses aturan dan eh, regulasi yang diatur oleh pemerintah mengenai kepemilikan as properti oleh asing. Eh, ini sudah menggambarkan bahwa diprioritaskan itu untuk properti supaya orang-orang atau investor dalam negeri yang lebih diutamakan, sehingga asing dibatasin dalam kebijakannya hanya dua, ah, pakai lima tahun. Ini melalui proses yang cukup panjang juga. Kenapa dua puluh lima tahun? Kenapa dulu masih eh, ini karena revisi dari undang-undang yang lama. Kalau ini akan diperlukan lagi, ini akan menyangkut regulasi atau aturan yang berlaku ini akan memakan proses waktu lagi De, jangan eh, disamakan dengan Singapura karena di Indonesia ini masyarakat kita kan majemuk masyarakatnya banyak eh, kalau di Singapura itu kan nggak ada masyarakat asli nggak ada masyarakat yang yang mau mau asli dari sana semuanya dari impor apa masyarakat internasional jadi dibedakan menurut saya ini perlu proses dan ya. menyangkut aturan terima kasih terima kasih Pak Jimmy Pak Andre selamat siang